لا الحمد لله على إحسانه شكره وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدائه إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نبيه بإحسان أما بعد الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah masih tersisa satu hadis dari bab Raja yang kemarin belum sempat kita baca langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka إنك ملأوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ورغبائي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكرب الأرض الخطايا ثم نكيتني لا تملك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن Nah, dari Anas radhiyallahu anhu dia mendengar dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku beriman hadis qudsi Allah menyatakan ya ibna Adam wahai anak Adam ibna Adam bukan berarti hanya laki-laki saja tapi laki dan perempuan Inna kama tadi sungguhnya engkau berdoa kepada dan berharap kepada maka aku ampuni dosamu dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli ya benar ada wahai anak ada jika sampai kepadamu dosa dosamu tinggi langit penuh langit kemudian kau beristighfar aku Ghafartu tulaka Sungguh aku ampuni. Aku ampuni dosa kamu. Walau ubali dan aku tidak peduli. Ya benar Adam. Innaka kalau ataitani bi bin ardi khataya. Jikalau kamu menemuiku, bertemu denganku dengan membawa sepuluh bumi kesalahan. Kemudian kamu berjumpa denganku tidak dalam keadaan menyekutukan aku dengan apapun. Tunggu aku akan datangkan pula kepadamu bumi pula Ada Hadis ini dan dia mengatakan hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan rawi-rawi yang tingkatannya di bawah tingkat sikap. Dan para ulama sepakat hadis hasan adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai puncak dalam beramal. Hadis yang sangat agung ini mungkin sering kita mendengar menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya kepada hamba-hambanya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak peduli terhadap dosa-dosa hambanya kalau hamba itu beristighfar pada mohon ampun kepadanya serta berharap ampunan kepadanya. Dari sini menunjukkan tidak bolehnya kita berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Ya, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Tapi juga hadis ini bukan pendalilan seorang untuk kemudian suka berbuat dosa. Tidak ada pendalilan sama sekali ke arah sana. Tapi tidak, kalau orang mendengar ini khawatir, dipahami, ya kalau begitu, saya banyaknya nggak apa-apa, asal kita nanti tidak berbuat kesyirikan, ya, aman sudah. Ini istilah yang salah, pendalilan yang sangat keliru dan salah. Hal itu menunjukkan bahwa dosa itu berisiko. Artinya tidak semua orang itu mudah untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah tobat-tobatannya dari itu dan kesalahannya. Tidak seperti Kalau itu memang mudah, tentu orang yang berbuat dosa itu semua bertobat. Tentu orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan itu segera bertobat. Tapi kenyataannya, kita lihat sendiri saja ya. Ahli khamar yang minum khamar terus. Ahli zina, ya zina terus. Ahli mencuri, ya mencuri terus. Kenapa mereka nggak bertobat? Hal itu menunjukkan bahwa dosa itu tidak mudah orang untuk bertobat tidak segampang apa yang dibayangkan oleh angan-angan manusia. Waktu waktu kita terus, nah kita bertobat selesai. Tidak selesai. itu. Sebab waktu itu adalah hal yang memberikan dampak dari itu kepada hati dan badan. cuma badan saja, hatinya juga terkena dampak daripada dosa itu. Ya. Sehingga ketika orang seorang hamba terjatuh ke dalam dosa, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, maka segera bertobat. Kalau tidak, tidak sembuh apa yang kita bayar. jadi menjadikan hatinya kotor dan hitam. Dan kalau hati sudah hitam, tambah lagi hitam, tambah lagi hitam, sehingga sudah terpenuhi dalam noda hatinya itu titik hitam semua. Sehingga hati yang seperti ini sulit diharapkan kebaikannya. Kata Rasulullah SAW, La ya'rifu ma'rufan, wa la yunkiru mungkara, illa ma'usiba min awal. Kalau sudah seperti itu, hatinya tidak akan mengenal lagi yang baik. Tidak lagi mengenal atau mengingkari kemungkaran, kecuali apa yang disenangi oleh awal nafsunya. Oleh karena yang Rasulullah SAW menempatkan orang-orang mukmin itu orang-orang yang hati-hati dari dosa, yang sangat takut dengan dosa. Walaupun mereka di atas ketaatan. Bahkan walaupun mereka di atas puncak ketaatan. Allah mengatakan innal mu'min yadrubahu maqa'id tahtal jabal yaqabu an taqafi. Tubuh orang beriman itu kata Rasulullah. Ya Rasulullah melihat dosanya Kaqaidin taktal jabal seperti dia duduk di bawah gunung. Ya khafu an yaqa'ati yang dia sangat khawatir gunung itu akan menjatuhi dirinya. Itu khawatir orang beriman dengan dosa. Sehingga hadis ini nggak boleh jadikan pendalilan kalau begitu banyaknya berbuat dosa dan maksiat. Allah nggak peduli kalau kita bertobat Allah akan berikan seperti ini pendalilan yang sangat tidak benar. Jadi sudah kita jelaskan dosa itu berisiko. Membawa dampak. Ya. Satu dosa itu lebih cenderung untuk berbuat dosa lagi daripada bertobat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, Iya ke anil kerib, fa inal keriba yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilal nar. Hati-hati kamu dari dusta. Tadi kan ya? Fa kaliba karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur akan menyeret dan membawa kepada kefajiran. Bukan menyeret kepada taubat. Satu dusta dilakukan oleh hamba akan menyeret kepada kedustaan yang lainnya. Satu maksiat dilakukan hamba akan menyeret kepada kemaksiatan yang lainnya dan lain-lain. Ya. Ini yang dimaksud. Jadi tidak tidak, bisa dijadikan pendalilan. Ya. Kemudian orang banyak-banyak berbuat dosa, kemudian nanti kita bertobat, Allah akan ampuni. Tidak seperti itu pendalilannya. Tapi ini hadis tentu menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah ƙarami setan tahu posisi mereka tidak mampu menolak rahmat atau menghalangi rahmat ketika Allah ingin menurunkan rahmat kepada hamba. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, Syaitan mengatakan, "Falima aqwaitani la udanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyanahum min baini qalbihim wa min ana wa min ayat wa min apa min aydihim wa min qalbihim wa an shamailihim wa an yamanihim ya, ya, wa an yaminihim wa shimalihim. Thumma la al aktharahum syakirin." Ya Allah, karena telah kau menghukum aku ini sebagai makhlukmu yang sesat, maka sungguh aku benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus ya Allah. Dan sungguh aku akan datang mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Dan kau tidak segan, kau akan mendapatkan sedikit dari hambamu yang selamat, yang bersyukur kepadamu ya Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, setan hanya mengatakan dari depan, belakang, kanan dan kiri. Syaitan tidak mengatakan dari atas. Karena apa? Karena syaitan paham Allah itu turunkan rahmat dari atas. Dan Allah kalau sudah ke rahmat, maka siapa pun tidak mampu menghalanginya. Kata iblis sekalipun tidak akan mampu menghalangi rahmat Allah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mencurahkan rahmat kepada hambanya. Oleh karenanya ini sangat jelas bagaimana Allah sangat luas rahmatnya, maka jangan sampai manusia menjauhkan manusia yang lainnya dari rahmat Allah menjadikan manusia lari dari rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-hasu ala istighfari wa du'ai wa raja'u min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis juga memberikan pengertian anjuran untuk beristighfar dan berdoa serta berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermohon ampun walaupun di atas ketaatan. Walaupun kita di atas ketaatan. Sebab kita tidak bisa sempurna dalam melaksanakan ketaatan. Ya, jangan punya pemikiran iltifat hanya orang berdosa saja, tidak. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan sedikitnya beliau tujuh 70 sampai 100 kali beliau beriltifat kepada Allah. Bahkan juga dia tuntunkan setiap kita selesai sholat yang kita baca dikitnya adalah baca iltifat tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita setelah sholat, ya bukan setelah kita maksiat, tapi setelah kita taat, tapi pun diperintahkan baca iltifat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sempurna dalam melaksanakan sholat kita. Mungkin khususnya kurang, mungkin tumaninahnya kurang, rukun-rukun tidak sempurna dalam menaikannya, kewajibannya dan sunah-sunahnya masih banyak unsur tidak sempurna sehingga mana kita kita selesai sholat dituntunkan baca istighfar tiga kali. Kalau Allah swt memaafkan atas kekurangan dan kelemahan dalam menunaikan kewajiban kita. Itu maksudnya. Maka istilah ini adalah kewajiban yang kita laksanakan terus doa kepadanya dan berrojah harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan nikah kita dengan istighfar khususnya di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu mustajabnya doa, ya banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa fitnah seperti ini. Dalam manusia banyak beristighfar karena fitnah itu menimpa karena dosa-dosa kita. Ya. Kita berdosa sehingga Allah turunkan fitnah ini dosa-dosa kita. Kalau kita semua istighfar mohon ampun Allah, insya Allah akan reda fitnah ini. Tidak menjaga lisan. Di antaranya Bagus apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Fitnah itu kalau datang seperti badai. Badai itu kalau datang di gurun pasir, gak ada arahnya. Siapa yang ikuti badai itu, gak akan tahu arahnya. Badai kadang ke utara, diikuti ke utara, pindah lagi ke selatan, baca itu. Diikuti ke selatan, pindah lagi ke barat. Terus tanpa ada arah yang menentu. Maka kata beliau, yang paling bagusnya ketika muncul badai, dia diam. Dia nunggu sampai badai selesai. Begitu badai selesai, nanti akan nampak mana jalan yang lurus, mana jalan yang selamat. Itu mestinya dalam jalan fitnah. Bila semua bicara. Nah, baru kemarin sore Bara dan Khobar belum paham. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum diselesaikan, ilmu akidah saja masih belum tuntas semua pelajarannya. Tapi sudah bicara fitnah kemana-mana. Kita memperusak kata bahasa selamat. Dia tidak sadar kalau kejahilannya telah menyerah dirinya kena fitnah. Padahal orang-orang yang alim masih diam, para ulama masih diam. Ya, baru kocok kemarin sore bicara kemana-mana. Ingat perkataan Hasan al-Basri rahimahullah taala, "Inna hadhihi fitnah Iza akabarat arabah kulu 'arif wa iza adabarat arabah kulu jahil." Fitnah ini kalau datang akan diketahui oleh orang-orang yang ahli, Orang-orang yang alim Maaf ini fitnah, bahaya. Ya. Jika mereka selamat, wa iza adabarat ketika telah berlalu belakang fitnah itu, Arafah kulu jahil akan diketahui oleh orang yang jahil sudah terjatuh ke dalam fitnah, kesumuran fitnah, ya. sudah banyak riba, namimah, dan celak, dan lain-lainnya, baru tahu oh, ternyata fitnah. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, gak sadar kalau dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya fitnah gak selesai-selesai. Karena kurangnya yang tadi. Ya, tunggu sampai reda badai. Begitu badai reda, hanya akan nampak. Mana yang hak, mana yang batin. Mana yang diikuti, mana yang ditinggal. Itu akan kita. Tapi dari masalah-masalah seperti ini, ketika seperti ini, diam saja. Kecuali KM ahli ilmi, ulama orang alim yang kalau bicara kita menjadikan fitnah, kita menjadikan benar umat ini silakan bicara. Kalau gitu tidak, diam saja. In apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw Ini mendarah yang kita harus Selamat insya Allah. Siapa yang diam karena Nabi Najjar selamat. Kenapa dikatakan Nabi siapa yang diam selamat? Karena kalau orang diam, baru aku zimah dia selamat dari tanggung jawab. Tidak akan dimintai oleh Allah di akhirat tadi akhir nanti tanggung jawab. Kenapa? Karena dia diam. Jika tidak tahu sesuatu. Tapi kalau sudah mengangkat bicara orang itu, berarti dia bertanggung jawabkan pembicaraan di hadapan Allah, di mahkamah Allah. Kalau diilususkan celakalah dia, itu adalah kecelakaan baginya. Maka kata Nabi, diam itu najar Ya, artinya kalau kita nggak bisa bicara dengan baik, ya itu lebih ya. Tunggu saja kalau ada fitnah bagaimana para ulama berbicara. Tunggu sampai datang para ulama, dan baru kita nanti beramal. Sementara kalau masalah masih fitnah, belum jelas, tunggu sampai badai itu kelar. Ya, jangan semua bicara. Ini kaidah yang sangat bagus dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala Jangan terus diingat, mana kalau terjadi fitnah-fitnah seperti itu, hanya orang yang alim yang salah, orang yang belajar yang berilmu yang selamat. Itu terjadi di masa masa Rasul sebelum diutus. Ketika juga fitnahnya korun, siapa yang selamat, siapa yang sesat? Fakaraja di bisinya bizinatihi, kata Allah. Korun keluar dengan membawa perhiasannya, dia buka pamer kepada umat, pamer kepada manusia tentang kekayaan dan kesombongannya. Ini fitnah. Fitnah bermal, fitnahnya harta. Wakala ladina yuhi dunal haya di dunia dan berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia ketika melihat moro dengan berbagai macam fitnah yang ada, ahli dunia mengatakan ya laitanana mithla ma utiya qarun innahu law hadnali. Wah ya alangkah senangnya kami, tanya kami diberi sebagaimana qarun. Sungguh dia telah diberikan bagian yang besar. Tapi ini ucapannya ahlu dunia. Ya. Seperti itu. Tapi di kelanjutan ayat, Waqala ladina utul ilma. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu. Siapa yang punya ilmu, perkataannya beda dengan ahlu dunia dan Ketika melihat koron dengan berbagai fitnah seperti itu, ahlu ilmu mengatakan, Wailakum. Sawabullah khair liman, liman biman kana biman kana yu'minu billah wal amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Celakalah kalian. Sungguh di Allah ada balasan yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan hal itu tidak dijabatkan kecuali orang-orang yang salah Akhirnya apa? Orang ditenggelamkan di dasar bumi bersama rumah dan hartanya semuanya. Yang selamat siapa? Ahli ilmu, ulul ilmu. Maka dari ayat ini Hasan Basri mengatakan inna hadhihi fitnah idza aqbalat arafa kullu alim wa idza aqbalat arafa kullu Fitnah itu kalau datang orang berilmu yang ngerti. Sehingga dia bisa hati-hati dan selamat. Tapi ketika telah berlalu baru diketahui oleh orang-orang jadi Ini kaidah yang sangat bagus. Jadi kan kita berkahan, insya Allah kita lebih tenang hatinya, ya. Jadi kita lebih paham. Kelawatannya lebih bilang, jaga ya. Tunggu sampai badai benar Kemudian setelah itu baru kita lihat mana yang jelas kebenaran, mana yang jelas atas kebatilan. Kita ikuti kebenaran, kita tinggalkan kebatilan. Seperti ini sekarang. Kemudian yang ketiga, Fadlu Tauhid, Fa'inna Dunuba, Mahma Allah, Fakishat Yurja Uqanuha mina Allah Azza wa Jalla ma abad la yusiku billahi syai'a. Di dalam hadis tadi juga ada keutamaan tauhid di mana dosa-dosa itu meskipun sangat banyak dan besar, memastikan yang sangat besar, tapi yurja sangat diharapkan pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selagi hamba itu tidak melakukan suatu kesyirikan. Jadi dikatakan ya benar ada lau ataitani bi qurabil ardi khataya ثم لتني لم تشرك bi syai'a la atituka bi qurabiha maghfiratan. Ini menunjukkan lagi tidak syirik yang telah dilakukan bertemu Allah dalam kalimat tauhid, tidak menyebut nama Allah walaupun dosanya sebesar apapun masih Allah mungkin ampuni. Allah masih mungkin mengampuni hamba yang buat dosa tersebut. Ini keutamaan tauhid. Coba kalau dia tidak punya tauhid, nah, ya, seperti itu. Sekali kalau dia punya tauhid, ya, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, kalau seandainya dia masih sebuah dosa yang besar dan di dunia yang belum sempat bertobat, insya Allah masih ada harapan Allah akan mengampuni hamba-hamba tersebut walaupun dosa sangat besar, selagi tidak berbuat kesyirikan, lagi tidak berbuat kesyirikan. Surah baru al-jam' bainal khawf wa raja. Karena maksud dapat menjamak, mengompromikan mengumpulkan antara al-khawf dan raja. اعلم أن المختار للأبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا ويكون الخوف ورجعه سواء Ketahuilah kata beliau bahwa waktar orang yang terpilih atau hamba yang terpilih dari sekadar hamba ketika dia dalam keadaan sehat dan dia puna khaiban raja kadang dia dalam keadaan takut kadang dia dalam keadaan berharap ketika keadaan sehat. Wa yakunu khaufan wa rajauhu sawa. Ya. Dan terkadang khaufnya dan wajahnya seimbang. Wa bi halil marad yumakhidu ar-raja dan ketika dalam keadaan sakit ya tidak sehat kalau tadi dalam keadaan sehat maka takutnya lebih mendominasi daripada rojahnya ketika dalam keadaan uh, biasa kadang sama antara ya, antara sifat kau ya mengangkut takut dan harapan sama. Tapi kadang ketika dalam keadaan sakit maka seorang harus mengutamakan apa rojaknya harapannya kepada Allah. Bahwa itu syar'i min nususil kitab wa sunnah wa ghairi dzalika mutafaqiratun ala dzalik. Dan dalam kaidah syariat dalam asas Alkitab dan al sunnah dan yang lainnya menampakkan hal yang demikian bahwa ketika sehat kadang kaumnya lebih dominasi ketika dalam keadaan sakit, maka harapannya lebih mendominasi. Ini dari nasihat yang ada seperti itu. Kemudian Imam Nawawi membawakan ayat-ayat yang terkait dengan bab. Kalau Allah Taala, "Bala yaman ya'manu Allah ilal qamul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Makar Allah yang dimaksud di ayat ini diterangkan oleh Syekh Fauzan dalam kitab Tauhid adalah apa? Orang ketika diberi Allah kenikmatan, kesehatan, keluar rezeki, tapi dia dalam keadaan ahli maksiat, ini namanya istidrak tadi. Ya, jangan merasa aman dari itu. Maksudnya berlakulah maka Allah itu untuk orang yang dia hidupnya dalam kelimatan. Kesehatan yang hampir tidak pernah sakit, hartanya hampir nggak pernah hilang, hampir nggak pernah habis, tambah terus, tambah terus. Tapi dalam dia bukan ahli ta'ah. Dalam posisi dia bukan ahli ta'ah. Ini namanya apa? Memakai dalam seperti ini bahaya. Ya. dalam merasa aman dari makar Allah kalau dalam keadaan dia di atas kenikmatan, tapi dia seringkali maksiat. Orang tidak taat. Tarku sholat, meninggalkan sholat, meninggalkan sholat ketaatan-ketaatan, tapi kok nggak pernah sakit, rezekinya tambah terus berlipat-lipat. Ya, Segala urusan gampang terus, gak ada masalah. Anaknya sehat-sehat, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Seperti itu. Tapi dia dalam posisi ahli maksiat. Nah, seperti ini adalah tidak boleh merasa aman dari masalah Allah. Karena itu namanya istirahat. Ya, diberikan keterangan yang sebentar akan berakibat yang fatal. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin khususnya untuk tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dengan sikap orang kafir yang demikian itu. Dengan kemalapan dunia yang ada pada mereka orang kafir saat mereka bukan itu taat, itu tidak berhenti, Sebab itu kesenangan yang sangat besar. La ya'urrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalimun thumma ma'adhum jahannam babi'sa bihan. La Yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah kalian terpedaya, tertipu dengan bolak-baliknya orang kafir di suatu negeri. Bolak-balik maksudnya sikap-sikap mereka yang demikian. Mataul qalil kata Allah itu kesenangan yang sebentar. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Maka jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan terkecoh dengan mereka. Itu hanya istidrak saja. Allah berikan keterangan yang sebentar dan di akhirat dia baru memenuhi apa? mendapatkan apa yang diperbuat. Tidak ada bagian sama sekali di akhirat. Man kana yuridun al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha yubqasun la yubqasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitat ma sana'u fiha wa batilun ma kanu yahmalun Barang siapa yang keinginan hidup hanya cari dunia saja, orang kafir. Sebab tidak ada orang beriman seperti ini. Tidak ada orang yang beriman yang hidupnya hanya cari dunia. Enggak. Enggak mungkin ada. Sebab apa? Itu bukan prinsip mereka. Dunia itu dicari hanya orang-orang kafir saja. Kalau orang beriman, dia cari dunia, wasilah, bukan gaya. Bukan tujuan utama, tapi itu. Bukan goyahnya, bukan tujuan segala-galanya, tapi dia hanya wasilah saja wasilah yang bisa mengantarkan kepada ghoyah yaitu akhirat. Tapi kalau orang kafir tidak. Memang itu yang dicari. Kenapa? Alasannya seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yurid ilal dari dunya dzalika min al ilmi." Tidaklah mereka menginginkan kehidupan kecuali kehidupan dunia saja. Kenapa? Dzalika min al ilmi. Karena itulah batas akhir ilmu mereka. Ilmu optimal mereka, puncak ilmu mereka yang diketahui cuma dunia. Sehingga tidaklah mereka menginginkan kehidupan ya kecuali dunia. Bahkan siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah akan sempurnakan apa yang diinginkan. Dan mereka tidak dirugikan kata Allah. Tapi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ila nar. Tapi mereka itu orang-orang yang tidak ada bagian sama sekali kecuali mereka. Dan akan lenyap apa yang mereka usahakan. Dan akan hancur binasa apa yang telah mereka amalkan. Dunia yang mereka kumpulkan hancur hilang semuanya. Nah ini orang-orang kafir. Maka orang beriman tidak seperti itu. Maka siapa yang merasa aman dari makar Allah tidaklah mereka itu merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang akan bangkrut dan rugi. Nah, seperti itu. Yukhbiru Allah kepada مكر الله إلى الذين خسروا بالكفر ولم يقتدروا بسنن الله في الماضي ولذلك فالمؤمن يعمل بطاعة وهو وجه خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آثم Terang dari Syekh di sini Allah mengkabarkan ayat tadi bahwasanya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi dan kafir. yang mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari sunnah-sunnah Allah kepada umat-umat dahulu. Bagaimana Allah menghilangkan kaumnya Nuh. Bagaimana Allah menghilangkan kaum Ad, Lut, dan lain-lainnya. Bagaimana akibat jelek bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka tidak pernah mengambil sunnah-sunnah Allah ini. Walidzalika fal mu'min ya'mal bi ta'ah wa wajibun qa'ifun. Oleh karena itu orang-orang yang beriman Walaupun mereka beramal ketaatan, tapi dia masih dalam keadaan wajil khaif takut dan sangat takut. Padahal dia akhir sholat. Sholat mereka. Bahkan berjamaah sholatnya. Mereka haji, umrah, bertolakoh dan menuntut ilmu. Bahkan mereka banyak berbuat kebaikan. Tapi tetap hati mereka wajib khaif takut dan tidak pernah dari kesesatan, tidak merasa aman dari fitnah, tidak merasa aman dari dosa. Padahal posisi mereka amal yang seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kurang apa amal beliau? Nabi sudah mengatakan min ahli jannah. Kurang apa? Keimanan beliau. Taatan beliau kepada Allah Rasulnya. Kesungguhan mereka dalam beramal kepada Allah beliau pernah mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang para daftar munafikun catatannya ada di Hudzaifah. Umar mendatangi Hudzaifah dan menanyakan apakah saya termasuk orang yang terdaftar dalam buku catatan dari orang munafik. Khawatir dirinya munafik itu. Ya, kita khalifah salat. Anda Muhammad tiga. Tidak. Alisa, tidak hadasa, kalifa. Yang ngomong, mustahil. Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau janji nyelisih. Afwan. Nah, Afwan ya. Saya tidak bisa balas janji buru ya, Apa berarti percaya? Lain, khani, khana, iya. Wa kamu Utama idza qamu ila salat kamu utala. Apabila berdiri berdiri untuk salat, masih malas salatnya. Ini kadang masih tersisa penyakit-penyakit ini pada diri kita. Tapi salat kita tidak aman dari sifatnya. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hamba yang sangat takwa kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, Umar itu isi hatinya dan amalnya sama. Jadi kalau ingin tahu isi hatinya Umar. Apa yang dilakukan Umar itulah isi hatinya. Sehingga oleh Nabi, syaitan itu takut dengan Umar. Syaitan itu kalau melihat Umar berjalan, tahu syaitan ketemu Umar, maju syaitan lari menjauh. Kalau ketemu syaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dalam keadaan seperti itu, beliau orang yang sangat khawatir. Bahkan beliau pernah berkata, seandainya aku nanti dibangkitkan di hari kiamat, dalam keadaan limpah amal baik dan jelek saya sudah senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Dia yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah nanti ketika disiksa di dalam alam kubur, apakah ketika ditanya oleh malaikat pada lagi itu, orang akan menjawab bagaimana keadaannya di dunia, maksudnya tidak terpengaruh oleh apapun keadaannya, akan seperti sebagaimana dia di dunia, akalnya sehat dan tidak hilang akal ketika itu iya baru Imam Umar itu tenang hatinya ya baru tenang hatinya sebab itu kita yang sangat dahsyat yang mesti harus diperhatikan karena itu mesti akan menimpa kita ya fitnah pertanyaan di alam barzah itu yang harus kita hadapi ya wah lama atau sebentar suka atau tidak suka ya kita nggak yakin, pasti kita akan ketemu yang namanya malaikat muka dan akhir dan akan memfitnah kita dengan tiga pertanyaan. Apakah kita sudah siap jawabannya ini? kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu mampu jawab atau tidak. Makanya ini yang penting direnungkan dan diperhatikan. Bukan dengan perkara lain yang lebih faktor daripada hal yang kurang bermanfaat ini. Nah, kemudian kata beliau, wal fajir bi amal al ya'mal bil ma'asi. ada orang fajir dia beramal dengan amal yang maksiat. bahwa huwa amin tapi dia merasa aman. Padahal perbuatannya sudah dosa dia dosa ketaatan, tapi nggak pernah takut, aman dia. Inilah barangkali yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa amal fajir ya Rasulullah ka apa kabudamin mara ala asbihi. Adapun orang fajir memandang dosanya seperti lalat lewat hadapan hidungnya. Ya, mereka meremehkan dosa. Itu orang fajir. Kalau Allah Taala inna la yaitu min rauhillah illa qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir, kaum yang kufur kepada Allah. Yang dari alal abad yang tahu rojaahu wa amlahu billahi bima sudut. ويخاف فإنه لا يقطع لا يقطع لا يقطعه رجاء ولا يقع ولا يقنع من رحم الله إلى القوم إلى القوم الكافرون وأما المؤمن بربه بربه فلا يأكل من رحمة الله من رحمة ربه تعالى بشيء من من الأقوال kemudian kata beliau sebaiknya bagi seorang hamba untuk tidak berputus asa dari roja harapan kepada Allah mengangankan dari harapan-harapan Allah kepada Allah dan sesungguhnya tidak boleh berputus dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, ya, kecuali orang-orang yang kafir. Ada orang yang beriman kepada Rabbnya, maka mereka tidak berputus dari rahmat Allah dan dari segala sesuatu pun dalam keadaan apapun oleh mereka. Mereka tidak orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah taala yauma yang wujuhun wa di hari ketika ada wajah-wajah yang putih, tapi juga ada wajah-wajah yang hitam. Di hari ketika ada wajah-wajah yang putih, nanti di hari kiamat ada pula wajah-wajah yang hitam. Diterangkan oleh beliau, Yaumal kiamah terlihat tujuhun ahlul sunnah wal jamaah wa tatatu wujuhun ahlul bid'ah wal furqah. Ya. Qala Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu ta'ala wa qala ta'ala inna rabbaka di hari kiamat nanti ada orang yang wajahnya putih dan ada pula orang yang wajahnya hitam. Itu yang berkiamat ada orang-orang yang wajah putih ditafsirkan di jalan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa berani menafsirkan ini? Karena ada riwayat dari riwayat Ibnu Mulaika. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan al haw telaga, telaga haw, kita ditafsirkan bahwa yang wajahnya putih itu ahlu sunnah. Kemudian umat Rasulullah semua bisa meminumnya. Satu kelompok dari umat Nabi meminum telaga itu. Kemudian datang lagi umat yang lain, tapi umat Nabi juga. Kelompok yang lain dari umat Rasulullah juga. Tapi ketika mau mendatangi telaga, diusir oleh Allah. Tidak diizinkan meminum telaga Rasul, padahal mereka adalah umat yang Rasul. Maka Rasul mengatakan, Ya Allah umat umat di di umat di itu umat, itu umat Kenapa tak diizinkan minum telaga? Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma hadatu ba'da. Dikatakan kepada beliau, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan, mereka bikin bid'ah setelah kamu meninggal. Umat beliau memang, tapi Nabi tidak tahu setelah Nabi meninggal, mereka bukan umat yang ittiba kepada Rasul, bukan ittiba kepada sunnah beliau. Tak marah mereka memikir membaca di umur perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengingatkan di dalam hadis dari bin Sariyah, wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan karena perkara yang diadakan dalam agama namanya bid'ah dan bid'ah adalah kesesatan. Wa fi riwayat wa kullu bid'atin dhalalah wa sehingga yang mampu wajahnya putih-putih karena diizinkan minum neraka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu bidang wal furqah, orang-orang yang suka mengambil dan perpecahan, maka mereka tidak diizinkan dan wajah mereka akhirnya menggelar dan menghitam. Dan tentu mereka sana tempat yang lain bagi mereka. Sebagaimana dalam ayat Allah katakan, wa yawmal qiyamah tara alladziina kadzabu wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswarun mutakabbirin ketika pada hari kiamat nanti kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah-wajah mereka muswajah, menghitam dan menggelap dan neraka jahanam itu tempat yang layak bagi bagi mereka. Nah ini nanti ada dua wajah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam wajah yang putih ya. Allah taala sampai sini dulu belum selesai bacaan insya Allah pada pekan yang akan diwakilkan kita baca. Allah ibarik bikum wa jazakumullahu ala husni istimaikum para para subhanallahi wa para asyhadu an